Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Buya Yahya yang saya hormati, saya mau bertanya. Kebetulan saya sering banyak dikasih hadiah oleh saudara ataupun teman, ya. Nah, hadiah itu ya kira-kira mereka mengharapkan untuk dipakai sama saya, baik itu mukena, baju, kerudung ataupun yang lainnya karena banyak. Jadi saya bingung mau saya berikan kepada orang lain, takut yang ngasihnya tersinggung, mau di dia bukan. Ya gimana gitu, takut mubadir. Jadi alangkah lebih baiknya itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah. Bagus ini masalah hadiah. Anda memberikan hadiah pun harus adil. Latah orang berikan hadiah di Indonesia Raya ini, khususnya lebaran kan hadiah. Kalau ibu ngasih hadiah rok mini ya, sepanjang dipakai rok mini itu ya dosa. Player untuk CD, apalagi sama CD goyang pinggul ya, nih, hadiah Ramadan, hadiah lebaran untuk hiburan. Wah, sepanjang diputar maksiat itu dosa. Apalagi? Jadi kalau anda ingin memberikan hadiah harus adil. Ini untuk apa ini? Manfaatnya apa kira-kira? Wah ini mekena untuk sholat, sarung untuk beribadah. Atau ini yang bermanfaat untuk rubahnya gelas untuk minum masih masuk akal, piring ini. Oh ngasih hadiah nggak mikir. Ngasih hadiah anaknya pun nggak mikir. Coba orang tua cerdasnya di anak-anak hadiahnya apa anak kalau tamat sekolah? Buku bah. Oke, buku apa? Jelas. Apalagi diajak maju. Mainan dong. Game tercanggih bah, game tercanggih. Oh iya, iya. game tercanggih apalagi? ya ini kita salah hadiah bulan Ramadan yang sekiranya apa akan kita petik buahnya kemudian yang kedua di saat anda ingin berbuat baik jangan mikir kalau barang itu kayaknya nggak layak sehingga Nabi melarang kalau kamu ingin berbuat baik jangan kau remehkan biar itu sepenggal kurma sudah kena niat kalau tidak diterima akan diterima oleh Allah Mungkin Anda memberikan tetangga ada yang kaya. Semampu Anda apa? Saya pengen bersedekah pada tetangga hukukul jiron. Saya hanya punya gaplek yang Jawa Timuran. Ya Allah, saya dapat kiriman gaplek dari Ponorogo. Kebanyakan coba tak kirim tetangga, tapi kok gaplek? Dikirim tetangga ini apa ibu gaplek? Ya Allah, saya itu juga asli Ponorogo, cuman saya kaya di sini lupa ini. Alhamdulillah seneng Atau orang kaya juga kan? Jangan remehin itu adalah indikasikan apa yang kita punya, niatkan hadiah sekecil apapun dia. Jadi besarnya hadiah itu dari yang memberi. Dari yang memberi ketulusanmu. Sebesarnya. Lah kalau nanti kalau kita ngasih hadiah Pak Presiden pantasnya apa? Bingung lah. nggak bisa ngasih hadiah. Kalau kita ngasih hadiah tetangga kita yang kaya, udah punya duit beli bisa semuanya. Apa yang Anda punya? Berikan sudah kita beri hadiah jadi berikan apa saja yang anda sudah punya misalnya ini barang daripada tidak dipakai dan seterusnya ya sudahlah saya berikan bermanfaat lebih-lebih lagi kalau kita paskan oh ini kelihatannya orang yang Masya Allah dia seneng ngaji berarti saya kasih yang sesuai dengan ininya dia kok kayaknya dia pedagang sayur jadilah pisau aja deh saya kasihkan dia ini pisaunya bisa motong sayurnya lu ini ada pipa pisau gede ini pedagang kambing daging jadi sesuaikan yang manfaat sudah jangan jangan rasa ragu kalau ngasih pada orang sama kalau bantu pondok masjid nunggu nanti aja kalau sudah kaya terus kapan nanti kayaknya sekarang punya 5 ribu, 5 ribu. Besok naik 10 ribu, 10 ribu. Besok 1 juta, 1 juta. 1 miliar, 1 miliar. Tidak usah berhal. Nanti saja ya, kalau sudah saya kaya baru saya bantu. Nggak usah hari ini waktunya. Sekecil apapun yang kita berikan dan juga pendidikan dari Nabi utitu kira'an laqabiltu kalau seandainya ada orang memberikan hadiah kepadaku kaki kambing maksudnya dalam orang Arab itu yang namanya kaki itu paling rendahnya nilainya kalau kita kan paling enak kikilnya sedalam memang kita itu tidak tahu kita yang berlebihan atau orang Arab berlebihan atau kita yang rakus hmm. Sebab kalau waktu itu kita kuliah itu di samping kampus kita itu ada pembuangan sampah. Setiap hari kita ngeliat kaki kambing. Oh kenapa tidak dikasihkan kita tuh? kaki kambing berserakan itu ya. cuman biasanya mesti sudah busuk karena masuk ke tempat sampah ke tempat sampah lain coba masih seger mungkin diambil sama mahasiswa itu dari Indonesia baik laut itu kira anda kambil itu kalau seandainya aku diberi hadiah saya kaki kambing saya aku terima kalau anda diberi hadiah senangkan ketahuilah yang mengirim adalah Allah orang itu hanya perantara jangan remehkan hadiah sekecil apapun dari siapapun karena itu dari Allah kalau kau terima dengan syukur maka Allah yang bersenang, eh, Allah yang senang Allah akan beri lebih besar dari itu ngeremehin kadang-kadang apalagi kebencian kebencian dengan tetangga dikasih nasi orangnya belum keluar sudah dijemur ini kan kurang ajar oh Masya Allah Alhamdulillah senang biasakan kalau orang berikan hadiah kepada anda senang, bergembira besarkan itu hadiah Allah senang dengan itu semuanya.